memberikan kita kenikmatannya baik nikmat yang sifatnya dohir ataupun nikmat yang sifatnya batin di antara nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya secara khusus adalah nikmat diberikan keimanan sehingga keimanan tadi mendorong dirinya untuk menjadi hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan dia hamba-hamba yang menghambakan dirinya semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di sana manusia-manusia yang berubah penghambaannya yang tadinya mereka asal penciptaannya hanya untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala ternyata berpindah. Sebagian mereka menghamba kepada dunia, mengejar harta semata. Sebagiannya lagi menghamba kepada syahwat, kepada hawa nafsunya. Maka berbeda. Tentunya ada seorang dengan seorang mukmin yang mereka menghambakan diri mereka semata untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat yang besar ini ayuhal ikhwah wal akhwat hendaknya senantiasa kita syukuri dan kita jaga nikmat yang besar ini. Kaum muslimin wal muslimat yang saya muliakan melihat proses penciptaan manusia Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Insan ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Allah katakan di sana inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Dan sungguhnya kami menciptakan manusia min nutfatin amsyajin dari setetes air mani yang hina air mani yang bercampur ini asal penciptaan kita nabdalihi kemudian kami akan uji mereka kami akan uji manusia tadi faja'alnahu sami'am basira kemudian kami jadikan dia memiliki pendengaran dan juga memiliki penglihatan. Maka di sini kaum muslimin wal muslimat yang saya muliakan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita manusia hidup di dunia ini Allah akan uji masing-masing kita maka di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna hadainahus sabila kemudian telah kami tunjukkan kepadanya yaitu manusia tadi sabil yaitu jalan. Jalan di sini mencangkup jalan-jalan kebaikan yang telah Allah tunjukkan di sana. Allah tunjukkan jalan-jalan kebaikan tadi supaya hamba tadi menempuhnya. Dan juga Allah persiapkan dari ujung jalan kebaikan tadi dengan kenikmatan yang hakiki surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah telah terangkan. Dan juga mulai nabinya alaihi salatu wasalam terangkan terkait dengan adanya jalan-jalan yang hak, jalan-jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang ujung-ujungnya adalah surga. Ini sudah Allah terangkan. Begitu juga kata Allah Subhanahu wa taala Allah telah terangkan di sana jalan-jalan kejelekan, jalan-jalan yang bisa mengantarkan kepada kebinasaan, supaya hamba tadi tidak menempuh jalan-jalan kejelekan. Ini yang disebut sebagai hidayatul irsyad wal bayan. Allah memberikan kepada seluruh masing-masing manusia diberi yang namanya hidayah irsyad wal bayan yaitu hidayah berupa penjelasan penjelasan jalan-jalan kebaikan penjelasan jalan-jalan kebaik eh, kejelekan untuk dihindari untuk berhenti tidak menempuh jalan kejelekan tadi karena akibatnya yang menyengsarakan orang tersebut maka Allah sebutkan setelahnya dalam surat Al-Insan tadi ayat yang kedua dan ketiga imma syakira wa imma kafura maka di sana ada manusia-manusia yang syakiro manusia yang bersyukur artinya dia mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kemudian dia menempuh jalan-jalan ketaatan ini yang disebut sebagai hidayatul taufik wal ilham artinya manusia tadi Allah pilih Allah berikan kepadanya taufik kemudahan dibimbing untuk senantiasa menempuh jalan-jalan yang di sana mengandung kebaikan, jalan-jalan yang mengandung ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang ujung-ujungnya adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diberikan taufik. Ya, hidayah taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga katakan di sana ada juga manusia yang justru menjadi hamba yang kufur. Artinya dia tidak diberikan hidayah itu taufik wal ilham untuk menempuh jalan-jalan kebenaran. Untuk menempuh jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini perlunya seorang hamba, seorang insan untuk semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah Allah tunjukkan kepadanya jalan-jalan kebaikan, kemudian Allah mudahkan hamba tersebut untuk bisa menempuhnya. Ketika di sana banyak manusia-manusia yang justru kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam <clears throat> bahwasanya masing-masing manusia masing-masing hamba itu akan Allah mudahkan sesuai dengan ketetapan penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau dia termasuk ahlul jannah Allah mudahkan hamba tadi untuk istiqomah bersabar mudah melaksanakan amalan-amalan ahlul jannah dia senang ketika menjadi hamba yang taat dia bahagia tenang hatinya ketika menjadi hamba yang soleh sebaliknya para hadirin ketika Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan dia menjadi ahlu syakawah orang-orang yang sengsara orang-orang yang merugi orang-orang yang mendapatkan siksanya Allah Subhanahu wa taala dia akan tidak suka menempuh jalan-jalan ketaatan, lebih senang hatinya kepada jalan-jalan kebinasaan, jalan-jalan kejelekan, jalan-jalan yang di sana hanya berisikan hawa nafsu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kullun muyasarun lima khuliqalah Masing-masing jiwa itu akan dimudahkan sesuai dengan untuk apa dia diciptakan. Ya. Ketika seorang dimudahkan untuk melaksanakan amal kebaikan, ketaatan, maka dia berharap diberikan kesabaran, keistiqomahan sampai dia meninggal dunia. Karena itu termasuk tanda-tanda kebaikan. Tanda-tanda dia termasuk ahlu sa'adah dengan dia menempuh jalan kebaikan tadi. Sebaliknya ketika ada di sana manusia-manusia yang justru mudahnya melaksanakan amal-amal kejelekan. Yang mudah justru dia mengerjakan amalan-amal yang sesuai dengan hawa nafsunya. Hati-hati. Waspada. Jangan-jangan dia apa? Termasuk orang yang diinginkan darinya kejelekan. Maka sungguh beruntung ketika kita Allah mudahkan untuk menempuh jalan kebaikan. Menyukai jalan kebaikan tadi merasa ringan melangkahkan kaki kita untuk mengerjakan amalan kebaikan tadi. Karena kita berharap bahwasanya kemudahan tadi itu sebagai tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan bagi kita kebahagiaan dunia dan akhirat. Kaum muslimin muslimat yang saya muliakan di kesempatan yang mulia ini ingin saya bawakan sebuah tema yang sangat penting yang memang harus diketahui dan diamalkan oleh kita semuanya yaitu pembahasan terkait kejadian besar pembagian catatan amalan manusia peristiwa yang sangat mencengangkan peristiwa yang sangat mengecamkan ketika itu itu peristiwa terkait dengan pembagian catatan amalan manusia. Adanya pembagian catatan amal manusia ini merupakan rentetan dari tahapan-tahapan peristiwa-peristiwa besar dari peristiwa hari akhir. Peristiwa setelah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perkara yang harus kita yakini dan kita imani adalah Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat khusus yang mereka bertugas untuk mencatat seluruh amalan manusia. Allah memiliki malaikat-malaikat yang mereka bertugas mengawasi, menjaga seluruh perbuatan-perbuatan hamba. Allah sebutkan di sana dalam surat Al-Infitar ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Allah ceritakan tentang orang-orang yang mereka mendustakan adanya hari akhir. Kalla bal tukadzibuna biddin. Sekali-kali tidak justru kalian wahai manusia tukadzibu nabiddin kebanyakan kalian mendustakan adanya hari pembalasan atau mungkin sebagian kita sebagian manusia mereka meyakini adanya hari pembalasan secara lisannya namun secara amalannya menunjukkan dia tidak yakin kalau dia yakin adanya hari pembalasan lalu mengapa selama ini dia justru terbuai dengan amalan yang bisa menjerumuskan dirinya kepada kejelekan atau dia tidak memiliki persiapan-persiapan untuk menyongsong hari akhirat tadi maka Allah katakan kalla bal tukadzibuna biddin sekali-kali tidak bahkan kalian mendustakan adanya hari kebangkitan imma langsung dengan lisannya seperti mereka orang-orang komunis, orang-orang ateis, atau seperti orang-orang musyrikin yang tidak mengakui adanya hari akhir. Ya. Atau dengan keadaannya dia yang menunjukkan seolah tidak percaya adanya hari akhir. Sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini hadis Nabi ya yang kita ambil pelajarannya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maroaitu misal jannah nama tolibuha. Tidaklah aku melihat semisal al-jannah, semisal surga, kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah janjikan di sana. Dikhabarkan juga oleh nabinya alaihi salatu wasalam nama tolibuha. Ternyata orang yang ingin masuk ke surga tadi, ingin mendapatkan nikmat surga tadi masih bisa tidur. Artinya masih bisa santai-santai, masih bisa terlalai, tidak beramal kebaikan aneh ya kalau orang saja di dunia itu pengen mendapatkan kesuksesan bagaimana para jemaah ya berusaha keras banting tulang tulangnya dibanting gitu ya kerja keras dan seterusnya ya hanya untuk mengejar perkara dunia yang akan dia tinggalkan mengejar perkara dunia yang apa tidak kekal selamanya lalu bagaimana kalau Allah sudah memberikan iming-iming dalam Al-Quran dan juga nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, nikmatnya surga ya yang tidak ada bandingannya dengan nikmat dunia. Lalu masih hamba tadi masih bisa apa? Santai-santai. Ya. Sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma ra'aitu misanar nama haribuha." Tidaklah aku pernah melihat semisal anar, semisal neraka yang orang pengen lari darinya, pengen selamat dari anar tadi, masih sempat-sempatnya tidur. Artinya masih santai-santai, ya. Dia pengen selamat dari anar, tidak berusaha untuk apa? Mengerjakan amal yang bisa menyelamatkan dia dari anar tadi. Ya, kalau ada orang misal di dunia ada binatang buas, ya. Ya, contoh saja yang ringan, Pak ya. Ada ular. Kira-kira panjenengan masih bisa santai duduk di situ? Ya ularnya ganas ini maka antum akan berusaha lari menyelamatkan diri atau membela ya supaya tidak terkena dari uh, gigitan ular tadi ya lalu bagaimana dengan anar dengan siksa neraka yang Allah kabarkan sangat mengerikan dan juga Nabi Nya Shallallahu Wasallam kabarkan bagaimana pedihnya azab neraka sementara ya seorang hamba masih apa bersantai-santai tidak berusaha mengamalkan amalan yang bisa menjauhkan dirinya dari api neraka. Ya. Kemudian Allah lanjutkan dalam ayat tadi dalam surat Al-Infitar ayat yang ke-9 sampai 12. Wa inna 'alaikum lahafizin. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh atas kalian wahai manusia ada malaikat-malaikat yang senantiasa mengawasi masing-masing kita ya senantiasa diiringi oleh malaikat-malaikat yang mengawasi kita. Kiraman katibin. Allah katakan di sana yaitu mereka malaikat-malaikat yang mulia yang mencatat seluruh perbuatan manusia. Ya. Disebutkan dalam hadis atau dalam ayat yang lainnya Rokibun Atid. Malaikat yang selalu mencatat, yang mengawasi kita. Ya ya'lamuna ma taf'alun. Yang mereka malaikat-malaikat tadi senantiasa mengetahui seluruh apa yang kalian kerjakan, ya. Terus bagaimana para jamaah? Apa kita masih bisa lari dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala? Apakah seorang masih bisa apa? bersembunyi? Ya. Maka tidak mungkin. Bahkan Allah sebutkan dalam ayat yang yang lainnya dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-80 Allah katakan di sana Am yahsabuna anna lanasma'u sirrahum wa najmahum wa najwahum bala wa rasuluna ladaihim yaktubun Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala Am yahsabuna Apakah mereka manusia mereka menyangka anna lanasma'u sirrahum wa najmahum mereka menyangka mengira bahwasanya kami tidak mengetahui bisikan-bisikan mereka, rahasia-rahasia mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Bala wa rasuluna ladaihim yaktubun." Bahkan malaikat-malaikat kami, utusan-utusan kami senantiasa bersama mereka menulis seluruh amal-amal mereka. Maka hendaknya ketika seorang muslim dan muslimah mereka telah mengetahui bahwasanya Allah memiliki malaikat-malaikat pengawas, malaikat-malaikat penjaga, ya. Dia semakin berhati-hati. Ketika dia akan bertindak, dia pikirkan seribu kali. Ya, bahasa kita gitu, Pak ya. Dipikir seribu kali ketika akan melaksanakan sesuatu. Apakah dia beramal atau berbuat sesuatu yang mendatangkan ridhonya Allah? atau sebaliknya justru dia berbuat ya atau berucap sesuatu yang bisa mendatangkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yakin semua amal tadi akan dicatat oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Di sini juga diambil pelajaran kaum muslimin muslimat yang saya muliakan. Ketika seorang ingin beramal dengan amal kebaikan, ya. Jangan dia merasa khawatir. Amalnya tadi tidak diketahui Allah Subhanahu wa taala. Tidak dicatat oleh malaikat-malaikat Allah ketika dia beramal sendirian. Tidak ada orang pun yang tahu. Ya, jangan-jangan amalannya orang di, orang ditampak, misal Pak ya. Jangan-jangan amalannya apa? Tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan khawatir. Sekalipun engkau beramal sendirian di tengah malam yang gelap, ya, kau mengambil air wudhu, sholat, berzikir, membaca Al-Quran, bermunajat, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan khawatir. Allah menyaksikan engkau. Malaikat-malaikat Allah senantiasa hadir menulis seluruh perbuatanmu. Ketika engkau berinfak tidak ada orang yang tahu, tidak ditulis namanya. Ya, yakin bahwasanya Allah mengetahui amalanmu tadi. Malaikat-malaikat Allah senantiasa mencatat amalanmu tadi. Ya, bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara orang yang mereka mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada peristiwa padang mahsyar tatkala Allah mendekatkan matahari sedekat satu jengkal adalah seorang yang berinfak dengan tangan kanannya kemudian tidak diketahui oleh tangan kirinya ya. maka ini ya mendorong seseorang untuk apa berbuat ikhlas ketika apa beramal. Ikhlas dalam mengerjakan seluruh amalan-amalannya. Ya, karena dia yakin sekalipun tidak ada orang yang mengetahuinya ketika dia berbuat kebaikan, Allah Maha mengetahui. Allah punya malaikat-malaikat khusus yang bertugas mencatat seluruh amalan hamba. Sebaliknya, dari sini juga diambil pelajaran para hadirin yang saya muliakan. Ketika seorang ingin berbuat kejelekan, sekalipun dia bersembunyi, di tempat yang tidak diketahui manusia. Jangan merasa aman. Allah Maha melihat. Allah memiliki malaikat-malaikat yang mencatat perbuatan-perbuatan jelekmu. Ya, jangan merasa aman. Bahkan Allah katakan, ya, sirrohu manajmahu. Perkara-perkara rahasiamu ataupun apa? Perkara-perkara dari bisikan-bisikanmu. Allah Maha mengetahui. Dicatat oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya seorang mukmin ya semakin bertambah imannya, semakin berusaha ya memperbaiki dirinya, berhati-hati ketika dia akan apa? berbuat. Begitu juga ketika dia berucap. Allah katakan dalam surat Qaf ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-18 ya. Allah katakan di sana dalam surat Qaf Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah keluar terucap satu ucapan pun kecuali di sana ada malaikat raqib atid, ya, malaikat yang selalu mencatat, ya, yang mengawasi hamba tadi. Jika dicatat seluruh amalan-amalan kita, sekalipun satu ucapan, ya. Sampai Allah mengatakan dalam ayat, ayat yang lainnya, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairun yara. Wa may ya'mal mithqala dzaratin syarrun yara. Ya. Dan apa yang dikerjakan sekalipun seberat biji sawi dari kebaikan akan dilihat oleh manusia tadi. Sebaliknya, sekecil apapun sekalipun seberat biji sawi dari perkara kejelekan, maka dia juga akan melihatnya. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka di sana nanti pada hari kiamat Allah sebutkan ada hamba-hamba Allah yang mereka menerima catatan amalannya dari tangan kanannya. Kemudian Allah sebutkan juga di sana adanya manusia-manusia yang Allah berikan catatan amalannya dari sebelah kirinya dalam ayat yang lain sebutkan min waro dohri dari balik punggungnya ya. Dan juga Allah persiapkan balasan apa bagi mereka. Allah sebutkan diantaranya dalam surat Al-Haqqah ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-32. Kalau yang punya mushaf bisa dilihat ya. Allah sebutkan dalam surat Al-Haqqah ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-32. Allah katakan di sana, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ biyaminih Dan adapun orang-orang ataupun seorang yang dia diberikan catatan amalannya dari sebelah kanannya. Adapun orang yang diberikan catatan perbuatan amalnya tadi dari sebelah kanannya fayaquluha umuqra'u kitabiyah maka dia mengatakan ha umuqra'u kitabiyah dia mengatakan lihatlah ini ya bacalah dari kitab ini ya artinya hamba tadi dia di akhirat berbangga dengan catatan amalannya tadi yang Allah berikan dari sebelah kanannya. Kenapa dia berbangga? Dikarenakan dia yakin isinya catatan amalan tadi adalah amalan-amalan kebaikan seluruhnya. Maka dia pun berbangga. Dia yakin ketika dia di dunia, dia telah beramal dengan amalan kebaikan, berusaha mengisi catatan lembaran-lembarannya dengan catatan lembaran kebaikan semuanya. Maka ketika dia diberikan syaratannya tadi, dia berbangga. Dia ingin memperlihatkan kepada manusia supaya dibaca. Lihat kitab saya ini. Lihat catatan amalan saya ini. Isinya kebaikan seluruhnya. Ya. Mungkin kalau digambarkan seperti anak-anak kita yang sedang apa? Menerima hasil belajarnya. Ya. Menerima apa? Rapot. Ketika anak kita nilainya bagus, ya, isinya baik-baik semua. Kira-kira bangga tidak Pak? Ya, anak tadi datang kepada orang tuanya, ini Abi, Umi, Alhamdulillah saya hasil belajarnya bagus semuanya. Kepada temannya juga pengen dia diperlihatkan, ya. Sementara dia tidak e, mendatangkan ujub, sombong, maka tidak mengapa. Ya. Sebagaimana orang yang dia mendapatkan buku catatannya dari sebelah kanannya. Dia merasa bangga dan boleh berbangga ketika itu. Ya, dia memamerkan kepada orang-orang ketika itu. Lihat catatan amal saya yang berisikan dengan kebaikan. Ya, ini keadaannya. Kemudian Allah sebutkan apa sebabnya yang bisa mendorong dia menjadikan amalnya tadi adalah amalan-amalan kebaikan isinya catatan-catatan kebaikan diantaranya memang sebab orang tadi ketika di dunia Inni zonantu anni mulakin hisabiyah Orang tadi mengatakan Sesungguhnya saya Saya telah yakin Anni mulakin hisabiyah Saya yakin saya akan berjumpa Dengan hari pembalasan saya Artinya memang ketika di dunia tadi Orang tersebut sudah yakin setiap apa yang dia kerjakan pasti akan dihisap, dicatat oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun berusaha, saya isi amalan-amalan saya dengan amal kebaikan. Saya penuhi catatan buku saya, kitab saya dengan catatan kebaikan. Ya. Dia memang sudah yakin. Ini yang membedakan antara seorang mukmin dan orang kafir. Kalau orang mukmin dia yakin, ya. Dia benar-benar beriman bahwa saya nanti di akhirat kelak dia akan mendapati apa yang dia kerjakan di dunia. Ya. Maka dia sudah memiliki keyakinan tadi, mendorong dirinya untuk apa? Beramal dengan amal soleh. Sebagaimana kita para jamaah ketika kita sudah meyakini adanya pembagian catatan amal, kita meyakini bahwasanya Allah mengetahui seluruh perbuatan kita. Kita meyakini bahwasanya di sana ada malaikat-malaikat yang terus mengawasi, menjaga, mencatat seluruh perbuatan kita. Kita pun terus berusaha mengisi catatan amalan kita dengan amalan kebaikan. Allah katakan setelahnya, fahuwa fi radiyah. Maka dia hamba tadi yang sudah mendapatkan catatan amalan dari sebelah kanan Allah masukkan dia ke dalam apa? Atau Allah jadikan dia dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya hamba tadi telah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fi jannatin 'aliyah. Kemudian Allah masukkan hamba tadi di surga di jannah yang tinggi. Ya. Kemuliaan bagi orang tersebut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qutufuha daniyah yang kami dekatkan baginya buah-buahan ya di antara kenikmatan dari kenikmatan surga adalah ahlul jannah penduduk surga Allah berikan kepada mereka buah-buahan dalam ayat yang lain Allah, Allah katakan afaqihati mimma yatakhayyarun dan juga adanya buah-buahan yang Allah pilih bagi mereka ahlul jannah ya Allah berikan kepadanya buah-buahan yang mendekat sendiri ya berbeda dengan kehidupan dunia ya seorang ingin makan buah harus kemana pak ya harus nanam dulu pak ya nunggu berapa tahun baru berbuah kalau mau nanam sendiri atau harus apa beli ya ya masya Allah harga buah itu mahal apa murah pak <laughs> mahal gitu ya yang sudah mahal terkadang rasanya juga apa ya ada yang kecut ada yang manis ya ada yang busuk ya berbeda dengan buah dalam al jannah yang kata Nabi Sallallahu bahwasanya buah-buah yang ada di dunia ini semuanya ada dalam surga namun hanya secara namanya saja di surga ah, di, di dunia ada yang namanya anggur maka di surga juga ada apa ada anggur ada pisang juga seterusnya namun secara namanya saja adapun haikatnya tentunya sangat berbeda ya di antara kenikmatan ahli jannah adalah mereka diberikan buah-buahan yang mendekat sendiri saya pengen kelengkeng nggak perlu harus kalun alun pak ya ya ke toko buah sebelah patung nalpot itu ya <laughs> cukup ya saya pengen kelengkeng langsung apa datang saya pengen apel nggak perlu harus pesan dari Malang ya langsung datang terus seperti itu Ya, dan ketika mereka makan sepuasnya menikmati hidangan-hidangan tadi, ya, maka mereka tidak merasakan sakit. Ya, ketika mungkin orang di dunia makan anggur satu truk, kira-kira gimana pak? <laughs> Bahaya pak ya, dosis. Tapi kalau makan dalam surga, ya, maka seorang tadi ya maaf saja tidak menjadi BAB atau BAK, ya, yang ada hanya apa? Hanya keringat keringat ahli jannah yang wanginya lebih wangi daripada minyak misik atau seperti sendawanya mereka ahli jannah yang wanginya lebih wangi dari minyak wangi misik tadi ya ini diantaranya kemudian Allah sebutkan setelahnya ya mereka orang-orang yang mendapatkan catatan amalan dari dari arah kanannya Kulu washrabu hani'am bima aslaftum fil ayyamil khaliyah Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka diperintahkan, "Kulu washrabu." Makan kalian, minumlah kalian, ya, dengan hidangan-hidangan surga. Ya, yang semuanya ada dalam surga. Ya, bahkan disebutkan dalam ayat yang lainnya. Walahmi tairi mimma yashtahun dan adanya daging-daging burung ya yang ada ya ketika mereka bahasa orang Purbalingga itu kerentek hatinya Pak ya hatinya kerentek langsung apa langsung datang ya saya pengen makan e, bebek goreng ya itu Allah sebutkan walah mitairim mimma yastahun ya yang mereka hanya ingin langsung datang hidangan tadi ya subhanallah ketika itu mereka ashabul yamin orang-orang yang Allah berikan syaratannya dari arah kanannya Allah perintahkan supaya makan sepuasnya minum sepuasnya hanian dalam keadaan kalian apa hanian dalam keadaan tenang, tentram, ya, tidak mikirkan harus mengeluarkan uang, ya. Kalau di dunia makan enak, siap-siap uangnya, Pak ya. <laughs> ya. harus bayar nantinya. Kalau mereka tidak, ya, dengan tenang, tidak mikirkan apapun, hanya bersenang-senang, ya. Apa sebabnya? Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Dikarenakan sebab apa yang telah kalian usahakan, kalian amalkan dari hari-hari yang telah lewat di dunia balasan ya bagi hamba-hamba yang mereka telah mengisi buku catatannya dengan amalan-amalan kebaikan. Itu ya ashabul yamin. Orang-orang yang telah Allah berikan catatannya dari arah kanannya. Sekarang kebalikannya. Siapa mereka? Wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Dan adapun seorang yang dia diberikan catatan amalannya dari sebelah kirinya. Artinya dia diberikan catatan amalannya dari tangan kirinya atau dari balik punggungnya. Ya. Apa? Katanya dia. Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dia mengatakan, duhai kiranya. Duhai kiranya seandainya saya tidak diberikan catatan amalan saya. Kayak tadi semisal Pak, anak kita ya ketika di sekolah mungkin di ma'had dikasih rapot ya tapi dia tahu isinya apa isinya nilainya e, merah semuanya kira-kira seneng nggak kalau dikasih rapot kayak gitu wah mending nggak nggak dikasih pak ya mending nggak tahu sekali ya ya karena dia tahu isinya merah semuanya dia nggak pernah belajar dia nggak pernah berusaha untuk belajar supaya nilainya bagus misal sama. Mereka orang-orang yang diberikan syaratannya dari sebelah kirinya. Dia tahu isinya jelek. Ketika di dunia dia isi lembaran-lembaran tadi dengan kejelekan semuanya. Dia pun berharap, duhai kiranya saya tidak diberi syaratan amalan saya. Apa kata dia? Walam adri ma hisabiyah. Duhai kiranya saya tidak tahu hisab saya. Tidak mengetahui dari apa perhitungan hisab saya. Ya. Ya laitaha kanatil qadiyah. Duhai kiranya. Kematian itu menyudahi seluruh perkara. Ya, ini angan-angannya mereka orang-orang yang ketika di dunia berbuat ya, beramal dengan kejelekan. Dia menginginkan kalau sudah mati ya sudah, us nggak ada urusan lagi. Ada yang seperti ini pak? Eh, banyak pak ya. Ya harapannya itu kalau sudah mati ya sudah sudah nggak ada lagi ya urusan yang namanya pembalasan pertanggungjawaban sudahlah selesai mati ya wis mati nggak usah ada lagi perhitungan pertanggungjawaban dan lain-lain sama seperti dia tadi orang-orang yang mendapatkan catatannya dari arah kirinya kemudian dia menyesali menyesali perbuatan-perbuatannya Apa di antara ucapannya dia? Ma aghna anni maliyah. Ya, dia mengatakan, sungguh harta-hartaku ketika di dunia tidak bisa memenuhiku. Tidak bisa bermanfaat untuk diriku saat ini. Ya, artinya dia menyesal. Kenapa? Ya. Saya dulu di dunia mengejar-ngejar harta, ya. Sementara harta yang saya kumpulkan bertumpuk-tumpuk tadi tidak bisa bermanfaat bagi diriku. Ya, karena hartanya tadi dia tidak gunakan untuk perkara fisabilillah, berinfak fisabilillah, ya. Tapi dia hanya semata mengejar harta tadi, ya, menumpuk-numpuk harta. Kok kenapa tidak bisa memberikan kemanfaatan bagi dirinya? Dia baru sadar, oh ternyata hartanya tadi tidak bisa memberikan manfaat. Allah katakan dalam ayat yang lainnya pada hari itu tidak bermanfaat yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim ya, pada hari itu sudah ada enggak ada manfaatnya lagi harta-harta yang dikumpulkan ya tidak pula anak-anak yang dibanggakan kecuali seorang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat artinya dia baru sadar hartanya tadi sudah tidak bisa memberikan manfaat bagi dirinya Apalagi kata dia, Halakani sultania Dia juga mengatakan, sungguh kekuasaan saya, kedudukan saya, pangkat dan jabatan saya hapus, hilang semuanya. Ya. Mungkin ketika di dunia dia mengejar-ngejar pangkat, di dunia dia mengejar kedudukan, mengejar kekuasaan, ya. Tapi ternyata kedudukannya tadi, kekuasaannya tadi, ya sudah hilang sudah tidak ada manfaatnya lagi ya apa kata Allah Subhanahu wa taala Allah perintahkan khuduhu fahullu maka tangkap orang tadi ya ambil orang tadi kemudian belenggu dia ya Allah perintahkan kepada malaikatnya untuk menangkap orang tadi kemudian Allah belenggu tadi thummal jahima kemudian masukkanlah orang tadi ke dalam neraka jahim, neraka yang menyala-nyala. Ya, ini akibatnya para jamaah. Ketika seorang dia mengisi lembaran-lembarannya, amalan-amalannya dengan amalan kejelekan. Dia mendapatkan dari sebelah kirinya, kemudian dia menyesali, kemudian dia pun dimasukkan ke dalam neraka jahim. Allah katakan setelahnya, "Tsumma fi silsilatin dzar'uha sab'una dzira'an faslukuh." Kemudian belenggulah orang tadi dengan tali rantai belenggu yang panjangnya sab'una dira'an panjangnya 70 hasta ya maka inilah para hadirin kaum muslimin muslimat yang saya muliakan sekelumit kisah yang mengisahkan bagaimana keadaan mereka orang-orang yang mendapatkan catatan amalannya dari sebelah kanan dan juga orang-orang yang mereka mendapatkan catatan amalan dari sebelah kiri. Ya. Maka masing-masing tadi itu merupakan bentuk ya ataupun buah dari amalan hamba tadi ketika di dunia. Yang artinya seorang hamba tadi ketika di dunia sebagai penentu kehidupannya nanti di akhirat. Kalau dia termasuk orang-orang yang telah berbuat baik mengisi hari-harinya, mengisi waktu-waktunya dengan amal kebaikan, maka mudah-mudahan termasuk dari hamba-hamba yang tadi Allah berikan catatannya di sebelah kanannya. Sebaliknya, ketika seorang justru menyanyiakan waktunya, justru menyanyiakan hidupnya di dunia ini, dia isi dengan amal kejelekan. Isinya hanya maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati Jangan-jangan dia termasuk orang-orang yang Allah sebutkan dalam ayat ini, yaitu orang-orang yang mereka mendapatkan catatan amal dari sebelah kirinya. Yang itu mengandung alamat syakowah, alamat kejelekan, kesengsaraan bagi orang tersebut. Maka sikap seorang muslim, seorang muslimah setelah mengetahui adanya pertanggungjawaban atas seluruh perbuatan-perbuatan di dunia ini. Dia berusaha. Kemudian dia juga menggunakan waktunya di dunia ini ya, benar-benar dia gunakan untuk persiapan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Allah katakan di sana, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum maqaddamat lihud wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun yang artinya kata Allah Subhanahu wa taala wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala artinya dengan engkau berusaha untuk mengerjakan perintah-perintah Allah bersabar di atasnya sekalipun pahit sekalipun harus menanggung resiko-resikonya ya berusaha kalau Anda seorang muslimah yang Allah pilihkan untuk seorang muslimah yang mengenal takwa ahlu sunnah bersabar sekalipun mungkin berat ya kau harus berhijab dengan hijab yang syar'i yang mungkin ya secara hawa nafsu mungkin sumuk panas ya atau mungkin diolok-olok di masyarakatnya bersabar atau engkau ketika seorang muslim berusaha mengamalkan sunnah-sunnah Nabi menjadi seorang muslim yang berusaha mengikuti Nabi Shallallahu alaihi wasallam walaupun banyak cemoohan bersabar ya dan berusaha untuk menjauhi segala apa yang Allah larang ya berhenti pada setiap apa yang Allah larang kemudian Allah katakan wal tandur nafsum maqaddamat lihud dan hendaknya kalian perhatikan ya mempersiapkan bekal apa yang telah kalian persiapkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari esok yaitu hari akhirat. Wattaqullah dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha khabirum bima ta'malun. Dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mengetahui, maha teliti atas seluruh apa yang kalian kerjakan. Dan juga <clears throat> pesan Nabi alaihi salatu wasalam kepada sahabatnya yang ma'ruf ya yang dikenal oleh kita yang kita hafal hadisnya kepada sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kun fid dunya ka'annaka hurib aw abiris sabil wahai sahabat Ibnu Umar hiduplah engkau di dunia ini seperti orang yang asing ya maksudnya orang tadi ketika di dunia seperti orang yang sedang merantau di sebuah tempat yang dia bekerja di sana mengumpulkan bekal untuk pulang kembali kamu halamannya. Begitu juga engkau ketika di dunia. Jadilah, jadikanlah dunia ini sebagai ladang amalanmu. Jadikan sebagai ladang amalan kebaikanmu untuk engkau kembali ya kepada kamu halamanmu. Maka seorang berusaha hidupnya di dunia ini tidak selamanya sangat terbatas maka dia usahakan hidup yang terbatas ini untuk diisi dengan amal soleh atau abiri sabil kata Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hiduplah engkau seperti apa seperti seorang pengembara seperti seorang musafir yang dia singgah di sebuah tempat kemudian akan melanjutkan perjalanannya kembali sama para jamaah hidupnya kita di dunia ini hanya sekedar numpang lewat hanya sekedar singgah di dunia ini di sana masih ada perjalanan panjang kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Ya, kalau mungkin di dunia hidup kita serba terbatas. Bahkan tidak ada yang tahu hidupnya sampai kapan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tadri nafsum ma tadaksibu hada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang diusahakan di esok hari. Ya, mungkin manusia ya hanya bisa memiliki rencana-rencana agenda-agenda besok saya akan seperti ini besoknya lagi saya akan seperti ini terus tapi tidak ada yang mengetahui apa yang diusahakan esok hari begitu juga tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di bumi mana dia akan meninggal dunia ya lalu kenapa ya perkara yang belum pasti terkadang manusia sudah punya rencana-rencana bahkan mungkin rencananya sudah sampai bertahun-tahun Oh, 10 tahun akan datang saya harus punya mobil, harus punya rumah, harus punya ini dan itu. Ya. Yeah. Dia bikin planning rencana-rencana tadi. Tapi kenapa giliran itu akhirat yang sudah pasti yang dia akan tinggal di sana selama-lamanya tidak pernah dia agendakan. Sudah beramal apa untuk akhirat saya? Oh, saya nanti mau masuk surga atau neraka? Apa amalan-amalannya? Ya. Yeah. Kenapa dia tinggalkan seperti itu? Sementara kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Sudah pasti akan mati. Ya. Namun terkadang dikarenakan hawa nafsu yang melalaikan atau dikarenakan bisikan-bisikan setan, ya terkadang manusia terlupakan ya dari perkara yang sudah pasti tadi ya maka kata sahabat Ibnu Umar setelah itu, "Wa idza amsayta fala tantadiri sobah wa idza asbahta fala diri masa." Kalau kalian di waktu sore, jangan menunggu waktu subuh, waktu pagi. Sebaliknya ketika engkau di waktu pagi, jangan engkau menunggu-nunggu sampai waktu sore. Ya. Apa kata beliau? Khud min sihatika limaradik ambillah kesempatan sehatmu ya mumpung masih sehat masih bisa beramal ya diambil kesempatan tadi untuk beramal dengan amal soleh ya wahud min hayatika limautika dan ambillah kesempatan hidupmu mumpung kau masih hidup ya sebelum nanti datang kematianmu ya kita masih diberikan umur panjang Allah berikan kita kesempatan untuk hidup ya jangan sia-siakan jangan pernah terlewatkan dari waktu-waktu kita, hari-hari kita, ya, kecuali di sana diisi dengan amal soleh, dengan amalan-amalan, perbuatan atau ucapan yang mengandung ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu ini? Berapa menit? Masih lama ini waktunya. Uh, ini materinya sudah habis sih. <laughs> ya kalau saya anggap sih sudah sangat cukup ya. Kalau mereka dulu para sahabat Nabi ya, kenapa mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dikarenakan sebab keimanan yang ada pada mereka ya. Mereka mendengar satu ayat, satu hadis senantiasa tertancap dalam hati-hati mereka untuk diamalkan. Ya, sebagai contoh ketika turun ayat terkait dengan infak, ya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Turun ayat ini. Ya, Allah mengatakan dalam ayat tadi, tidaklah kalian sampai kepada sebuah kebaikan sampai kalian menginfakkan harta yang paling apa? kalian cintai. Ya, artinya dia benar-benar mencurahkan harta yang paling dia sukai, paling dia cintai, diinfakkan fisabilillah. Ya. Sahabat datang kepada Nabi sallallahu Ya Rasulullah, sungguh saya memiliki sebuah kebun, ya, dari kebun kurma yang paling saya sukai. Ya. Yang hasil panennya sangat banyak, ya. Kalau orang melihat di sana pasti akan langsung apa? Suka dengan kebun saya tadi. Kemudian sahabat tadi mengatakan, "Ya Rasulullah, asungnya saya infakan kebun saya tadi fisabilillah." Ya. Kira-kira kalau kita mampu tidak, Pak? Ya. Mampu tidak? Ya. Dengan kita berbuat seperti itu, ya. Kita berusaha mencurahkan yang terbaik, ya. Dari harta kita untuk kita infakan fisabilillah. Atau kita berusaha mencurahkan yang terbaik dari amalan-amalan kita untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang membedakan iman kita. Ya, kalau kita orang yang beriman akan mampu. Ya. Allah berikan kita iman yang kuat akan mampu untuk apa? Berbuat seperti itu. Ya, namun dikarenakan kerendahan ataupun tipisnya iman kita ya kurangnya iman kita yang terkadang membuat berat ketika seorang akan apa beramal ya itu yang membedakan sampai-sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan seandainya ya salah seorang kalian berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud ya kemudian mereka para sahabat berinfak ya dengan emas satu mud maka lebih besar pahalanya infaknya para sahabat. Ya. Apa yang membedakan para jamaah? Dikarenakan yang membedakan adalah iman mereka, kualitas iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kualitas iman mereka yang mendorong untuk semakin ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk semakin bersabar ya ketika menghadapi musibah, menghadapi gangguan-gangguan ketika dia beramal. Ya, maka engkau wahai seorang salafi salafiyat ya hendaknya meniru para sahabat Nabi yang mereka miliki iman-iman yang kuat, yang kokoh dalam mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka berusaha mencurahkan amalannya dari amalan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu kehidupan para sahabat, ya. Sampai-sampai digambarkan sahabat itu ya mereka memiliki satu makanan satu bahan makanan untuk hari itu saja maka sahabat tadi dengan keimanan yang kuat dia sudah berjanji saya bersumpah saya akan membagikan atau menginfakkan separuh makanan saya untuk fakir miskin ya saya mau tanya ke antum semuanya pernah atau tidak ya kita hanya punya satu eh, apa namanya bahan makanan pokok saja untuk hari itu sempat kita terbentuk untuk apa berinfak kepada orang lain atau sudah tidak eh, apa namanya jangan satu makanan kita sudah punya persediaan makan untuk satu bulan semisal kalau panjenengan kan gitu pak ya persediaan makannya bukan sehari atau satu minggu ya untuk satu bulan pak ya apa ada yang sampai tujuh turunan pak <laughs> ya Artinya yang diambil pelajaran, mereka sahabat ya digambarkan hanya punya makanan untuk hal itu saja. Ya, sudah nggak ada yang lainnya, hanya itu saja. Tapi dia berjanji sahabat tadi, sungguh saya akan infakan separohnya untuk apa? Fakir miskin. Artinya ya keimanan tadi mendorong seorang hamba untuk dia bisa apa? Beramat. Sekalipun hanya perkara yang dipandang itu apa? sedikit. Ya. Kalau kita mungkin sudah punya persediaan makanan sampai sampai satu pekan, satu bulan, masih eman-eman untuk apa? Mengulurkan sebagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang lain. Ya, jadi jangan ketika orang itu beramal atau khususnya berinfak nunggu apa? Jadi orang kaya. Ya, kalau antum jadi orang kaya, kan gitu. Kalau Allah tanda kamu jadi orang yang pas-pasan, ya, maka jangan menunggu infak itu nunggu ketika kita sudah kaya raya. Sudahlah kalau saya nanti sudah punya mobil, punya rumah, saya mau infak. Eh, ya, ini tidak seperti itu. Tapi sesuai dengan apa? Apa yang Allah telah berikan kepada kita. Ya. Maka seorang itu akan semakin tumbuh keimanannya, semakin kokoh, semakin baik keimanannya ketika hamba tadi berusaha memupuk imannya, ya, dengan hamba tadi mengisi waktu-waktunya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan hamba tadi mengisi waktu-waktunya berteman dengan orang-orang yang soleh berteman dengan orang-orang yang solihah yang mereka senantiasa mengingatkan dirinya untuk perkara akhirat ya, jangan suka bergaul ya, dengan orang-orang yang orientasinya yang tujuannya hanya perkara dunia sekalipun itu maaf saja ikhwan atau akhwat ya karena sebagiannya masih apa cenderung bahkan lebih fokus hanya untuk masalah dunia ada apa tidak pak banyak pak <laughs> ada mungkin pak kalau banyak ya nggak pas itu ya ada ya ada orang yang masih ya yang dikejar hanya perkara dunia akhirnya apa pamannya tadi yang gaul sama dia, ya, yang bergaul dengan dia tadi ikut-ikutan. Ya. Harusnya seorang salafiyin, salafiyat mereka orang yang terdepan dalam mengurusi masalah akhiratnya, tidak ngiler dengan dunia. Tapi karena pergaulannya tadi mungkin dengan orang awam atau dengan orang-orang yang hatinya lebih condong pada perkara dunia. Akhirnya apa? Dia tersibukkan dunianya tadi. Persaingan-persaingan bisnisnya, ya, ataupun usaha-usahanya ya maaf saja ya mereka lebih condong kepada dunia tadi kalau usahanya besar banyak kemudian visabilillah ya nggak masalah ya usahanya besar dia infakan visabilillah tidak melalaikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala membantu saudara-saudaranya sama muslim nggak masalah ya tapi carilah bergaul dengan orang-orang yang baik ya itu bisa menambahkan apa keimanan kita kemudian juga dengan seorang dia hadir di majelis ilmu ya yang ketika dia hadir di majelis ilmu dia niatkan semata-mata hanya untuk ya dirinya istiqomah bisa istiqomah dalam dia mengamalkan Islamnya istiqomah di atas Islam di atas sunnah Nabi Ali salatu wasallam tidak dia datang karena acara rutinitas saja atau karena nggak enak maksud saya ikhwan salafi akhwat salafi, maksud nggak ngaji Jangan seperti itu. Tapi seorang itu dengan kebutuhan dirinya. Ya, saya butuh kepada yang namanya ilmu. Ilmu itu yang bisa menyirami hati saya, kemudian akan membuat saya semakin beriman ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Bukan niat-niatan yang lainnya. Ya. Dan ketika seorang itu mengikuti dakwah ahlu sunnah Ketika seorang belajar ilmu agama Dia tumbuhkan dalam hatinya Saya yang butuh kepada apa? ilmu. Saya yang butuh untuk ikut kepada dakwah ahlu sunnah. Ya, bukan seolah kalau saya ngaji pengajarnya sepi, tidak mungkin. Kalau saya nggak ikut tahun dengan dakwah, dakwahnya akan hilang, akan hancur, tidak mungkin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum." kata Nabi SAW bahwasannya akan senantiasa ada sekelompok umat dari umatku ya yang mereka senantiasa zahirina alal haq muncul menang di atas al haq tidak memudaratkan mereka orang-orang yang menulisi mereka tidak pula orang-orang yang mengembusi mereka tapi yang kita khawatirkan para jamaah kaum muslimin muslimat yang saya muliakan adalah diri-diri kita apa kita mampu bersabar ya kita mampu istiqomah untuk ikut dengan dakwah salafiyah dakwah yang telah dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diikuti oleh para sahabatnya para tabiin dan tabiut tabiin yang setelah mereka ya atau justru sebaliknya kita merasa ya tidak sabar kemudian kita melepaskan dakwah tadi dikarenakan kecondongan-kecondongan dunia, kecondongan-kecondongan syahwat atau penyimpangan-penyimpangan dalam berpikir, ya, syubhat kita lepaskan. Karena memang kata Nabi SAW seorang yang memegang prinsip agamanya yang benar seperti seorang memegang bara api. Ya'ti ala nasi zaman al-qabidu ala dinihi kal-qabid ala al-jamar kata Nabi SAW Akan datang sebuah masa seorang yang dia memegang prinsip agamanya, memegang agamanya diamalkan dengan sebaik-baiknya seperti seorang yang memegang apa? bara api. Panas. Ya, kalau orang nggak sabar bagaimana? Dilepaskan bara api tadi. Namun dia harus sabar, ya, harus istiqomah di sana. Ya. Maka cukuplah dari ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, peringatan bagi kita. Kalau kita sudah tidak sabar menjadi seorang muslim, seorang muslimah yang mengikuti dakwah ahlu sunnah, dakwah salafiyah, Allah ganti dengan orang-orang selain kita. Kalau kita menjadi seorang yang tidak sabar dalam mengurusi dakwah ini, ya, maka Allah di sana memiliki hamba-hamba yang lain yang Allah telah persiapkan lebih baik daripada kita. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum. Ayat ini para hadirin kaum muslimin muslimat yang saya muliakan sebagai renang renungan berharga untuk kita semuanya. Bahwasannya yang butuh kepada dakwah adalah diri-diri kita. Kalau seandainya kalian berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, dari dakwah yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya yastabdil qauman ghairakum. Niscaya Allah akan ganti kalian dengan selain kalian. Sumalayakunu amsalakum. Kemudian mereka orang-orang yang mengganti kalian tidak sama seperti kalian. Kalau kalian menjadi orang-orang yang malas, Allah ganti dengan orang-orang yang mereka lebih semangat, orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam ibadahnya, dalam membela dakwah ahlu dalam mengamalkan ilmunya, ya maka jadilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang sabar, istiqomah dan merasa butuh kepada dakwah ini. Dakwah yang telah dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.